Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah. Azza wa jalla. Coba yang lain segera masuk ke dalam masjid. Taib ikra ya akhuna. Turid kiraan. Ba'dahu fasal jadid. أن يجد قلبه مع الله أبدا ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره ولا يخلو إلا بطول المجاهدة فهذا من هذه رياضة رياضة المريد وتربيته بالتدريج فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى Taib, jazakallah khairan. Terakhir kita sebutkan kemarin tentang di antara contoh tarbiyatul aulad pendidikan kepada seorang anak kecil sedini mungkin dari umur-umur yang memang masih kecil harus kita didik dengan kebaikan-kebaikan terutama masalah akhlak. Sahal bin Abdullah di antara contoh beliau seorang anak yang ketika masih kecil umur tiga tahun bagaimana diajar diajari oleh pamannya yaitu Muhammad bin Sawar untuk apa? Untuk zikir kepada Allah Ta'ala senantiasa dikir ketika malam harinya merenungi dikir Allah bersama kita Allah Ta'ala mengawasi kita Allah senantiasa melihat kita terus beliau amalkan demikian sampai beliau mendapatkan dalam hatinya sebuah rasa manis yaitu manisnya iman manisnya ketika dia ia mengamalkan suatu amal soleh mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala <clears throat> dan ketika besarnya semangat untuk beribadah sampai puasa dahar puasa enam tiap hari puasa dahar terus apa yang beliau lakukan demikian berzikir beribadah kepada Allah Ta'ala ini diantara hasil didikan pamannya yaitu Muhammad bin Sawar <clears throat> Kemudian kita masuk fasal berikutnya tentang masalah yakni orang-orang yang meniti jalan untuk menuju negeri akhirat. Wa alam ana man syahadal akhirata bi qalbihi musyahadatan yakin. Ketahuilah bahwasanya Barang siapa yang menyaksikan negeri akhirat dengan hatinya Musyahadatan yakin Dengan persaksian yakin Ini dengan ilmu yakin Dengan ilmu yang di atas keyakinan Gak ada keraguan Ini Asbaha bidarurah Muridan laha Menjadilah suatu yakni kepastian. enam murid dan laha yang dia menginginkan untuk negeri akhirat. Jadi dia akan menempuh jalan enam ke negeri akhirat langkah-langkah yang ia lakukan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan yaitu untuk laha untuk akhiratnya dia ini ketika sudah dia betul-betul merasa yakin, seyakin-yakinnya dengan ilmu yakin, gak ada keraguan padanya. Maka sudah menjadi suatu ya kelaziman keharusan dia akan melakukan segala aktivitasnya enam untuk mendapatkan akhirat tersebut untuk mendapatkan surganya yang penuh dengan kenikmatan nah ini ini tak kalah dia betul-betul sudah apa? ya ini bikol bihi dengan hatinya yang musyahadatan yakin, betul-betul yakin. Tapi ya karena ya namanya hati ketika dilumuri dengan suatu dosa iman naik turun naik turun demikian sehingga sebagian manusia aktivitasnya nam bahkan yang harusnya untuk Allah taala ternyata untuk yang lainnya. Yang harusnya dia ibadahnya untuk Allah Ta'ala, ternyata untuk yang lainnya. Dan demikian. Karena yang hatinya penuh dengan satu dosa, Nam, dia enggak memperhatikan hati tersebut yang sedang dilumuri dengan dosa-dosa sehingga amalannya nam apakah amalan yang sifatnya duniawiyah atau yang sifatnya untuk akhirat ternyata untuk selain Allah taala untuk mendapatkan suatu apakah kedudukan ataukah jabatan dan sebagainya. Zahidan fit dunia Dan dia akan bersifat suhud terhadap dunia. Ini. Ini yang muncul. Hasil adanya suatu keyakinan akan suhud terhadap dunia. Dan ini namanya suhud Nam kata Yunus ibnu Maisarah, nam ini termasuk amalan hati, ya, bukan amalan yakni amalan-amalan anggota badan menampakkan badannya menampakkan pakaiannya dengan pakaian compang samping sengaja menampakkan tubuhnya dengan tubuh yang apa yakni perlu dikasihani tidak zahid orang yang sahih zahid yang sebenarnya adalah orang yang bagaimana yakni sikoh terhadap Allah taala nah dia lebih awasak lebih percaya apa-apa yang ada di tangan Allah Ta'ala daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Janji-janji manusia. Nah ini. Ini Zaidan fitunya. Dan juga bagaimana dikatakan oleh Fudel Ibnu Iyad, nah barang siapa yang dia aman tahakkaku al-yakin wa thaqa billahi fi umurihi kulluha Barang siapa yang dia mewujudkan suatu rasa yakin pada hatinya. Dan dia fikah terhadap Allah Ta'ala dalam semua perkara-perkaranya. Di dalam pengaturannya. Di dalam pengaturan alam semesta ini. Dirinya tercipta, sudah berusaha, tapi dalam keadaan miskin. Dalam keadaan ia kemampuannya seperti ini. Dan dia wang kota'a an bil makhluk. Dan juga terputus Enam, memutuskan untuk ada sifatnya ketergantungan dengan makhluk. Apakah rojaan, wa apa sifat mengharapannya atau sifat takutnya diputus dengan makhluk. Kemudian dia dari dalika min nam min talabi Kemudian dia membuang di dalam mencari dunia ini dengan sebab-sebab yang makruhah yang dibenci. Dia akan mencari nam dengan sebab-sebab yang halal bukan sebab-sebab yang makruh, lebih-lebih yang haram. Wa man kana kadzalika kana zahidan haqqan. Maka barang siapa yang terwujudkan yang demikian tersebut yang disebutkan oleh Fudail Ibnu Iyad dia mewujudkan keyakinannya dalam hatinya dalam segala perkara. Nam kemudian terus-terus apa yang beliau sebutkan, maka dialah orang yang suci yang sebenarnya. Lain ini amalan hati, semuanya amalan hati. Nam yang ridho terhadap pengaturannya, hatinya nam tidak tergantung pada orang lain, menghilangkan rasa harapan kepada manusia, menghilangkan rasa takut kepada manusia. Kemudian tak kalah dalam masalah dunia dia mencari yang halal-halal, tidak terjatuh dalam perbuatan yang makruh atau yang subhat atau yang haram. Nah ini. Wakana min aknan nasi dan dia juga termasuk manusia yang paling kaya. Walaupun illam yakun lahu syai'un minad dunya walaupun di sampingnya nam dia enggak memiliki apapun dari perkara-perkara dunia, sebuah harta. Dia enggak punya, enggak punya sepeda, enggak punya rumah, tapi hatinya kaya. ini Yang kaya yang sebenarnya orang yang suhud yang dia apa-apa yang Allah janjikan dia lebih percaya daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Lain ini enam yaitu satu akibat ketika dia menyaksikan dengan saking yakinnya negeri akhirat maka aktivitasnya dia asbah bidarurah darurah muridan laha sayyidan bid dunya fa inna man kana mahu hurzah dan sungguhnya maka barang siapa yang bersamanya ada suatu hurzah permata yang berlubang ini ini di sini mualif ingin memberikan tasbih, memberikan suatu perumpamaan. Nam yakni takala dunia seperti hurzah, permata yang berlubang. Ini orang yang di sampingnya ada permata. Kemudian dia melihat faro'a jauharah, maka dia melihat yakni jauharah suatu mutiara nafisatan yang sangat berharga, yang sangat mahal harganya ini lam yabqalahu rokbatan fil hurzah maka dia akan tidak tertinggal padanya untuk cinta terhadap yakni hurzah dia akan memilih jauharoh nah dia akan memilih jauharoh jauharoh ini laksana negeri akhirat enam dan para ulama yang lain menggambarkan bahwasanya antara ya dunia dengan akhirat dunia laksana sebuah salju, sebuah emas, eh, sebuah yani es dan negeri akhirat laksana sebuah jauharoh yaitu mutiara yang sangat berharga dan tak kala ditaruh di bawah matahari. Nam, Namanya es salju. Ini akan sirna, akan meleleh dan hilang, akan habis. Ini dunia. Dunia. Adapun akhirat jauharoh enam permata yakni ini bagaimana keadaannya mutiara yang sangat berharga ketika dijemur? Tentunya nggak akan habis, nggak akan meleleh. Lain nah, ini keadaan antara dunia dan negeri akhirat. Maka taqala seseorang yang ada di sampingnya ada sebuah permata yang berlobang. Kemudian dia melihat jauharah negeri akhirat dengan melihat betul-betul melihat enam maka dia nggak akan tersisa sedikit pun untuk memandang pada negeri dunia. Dia nggak akan melihat kepada horizah. Fa'inkilahu dan jika dikatakan kepadanya biha bil joharoh belilah atau tukarlah horizah tersebut dengan joharoh. Maka dia akan asroa fidalik akan cepat-cepat dia untuk melakukan penukaran antara yakni permata yang berlobang dengan mutiara yang berharga tersebut. Dia akan segera nah membuang dunianya untuk mendapatkan negeri akhirat tersebut. Demikian. Ini seorang yang dia betul-betul sadar, ya, yang dia paham akan suatu kehidupan, maka akan memilih keadaan negeri akhirat karena negeri akhirat adalah negeri yang tidak akan habis, tidak akan punah, langgeng untuk selama-lamanya wa'lam anna man razaqahullahu taala al-intibah dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang Allah beri anugerah satu rezeki yaitu al-intibah waspada nam dirinya bisa introspeksi diri sadar dirinya sadar bagaimana tujuan untuk penciptaan manusia Enam. Sebagian manusia enam enggak sadar, enggak mengerti tujuan penciptaan manusia. Atau mungkin sebagian mengerti tapi diabaikan. Enam, diabaikan, enggak diperhatikan sehingga terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang telah diatur dalam syariat Islam. Tapi orang yang dia diberi anugerah, suatu rizki, suatu kenikmatan, yang dia pandai-pandai interpretasi diri, yang dia pandai-pandai Enam, tahu diri tujuan daripada penciptaan manusia. Fa inna alaihi lisulukil riyadah sartan labuda min taqdimihi. Maka sungguhnya enam atasnya di dalam menempuh syaratul mustaqim di dalam yakni menempuh riyadah menempuh suatu jalan latihan yakni menempuh apa jalan untuk banyak dia beramal soleh maka jangan ada sartun syarat padanya yang harus dia perhatikan la buddha min takdimihi satu keharusan darinya untuk didahulukan syarat yang harus didahulukan ia tempuh ketika dia nah menempuh suatu jalan di Solo kiriyadoh untuk menempuh latihan yakni untuk suatu beramal soleh untuk mendapatkan negeri akhiratnya dia. Nah ini. Wal mu'tasaman dan juga yakni dilindungi. Labu dan minta masukihi. Satu keharusan ketika dia yakni masuk dengan ajaran Nabi. <coughs> Dilindungi. Artinya ketika dia menempuh jalan yang lurus dia enggak mengandalkan dirinya masing-masing. Ketika dia lagi istiqomah dengan agama, tentunya butuh adanya nasihat, butuh adanya satu nasihat, butuh dia perlindungan, dilindungi dari orang lain. Artinya ada masukan dari orang lain. Demikian. Akan dijelaskan bawahnya insya Allah nanti. Wahisnan labudamin tahassuni bihi dan juga perlindungan. Ini ya kalau mu'tasaman ini dijaga ya mu'tasaman orangnya dijaga. Kalau hisnan ini ada perlindungan labuda satu keharusan minta hasun bihi adanya suatu penjagaan dengannya. Adapun dikatakan syarat fahuwa raf'ul hijabi bitarakil dunub Adapun syarat di sini itu adalah raful hijab. Dia harus mengangkat hijabnya. Ini ketika dia menempuh untuk mendapatkan negeri akhirat as-siratal mustaqim maka dia harus menyingkap hijabnya yaitu bitar kedunub dengan membuang suatu dosa. Nah, ini dosa ini akan sebagai hijab akan menghalang-halangi kita untuk masuk surga akan menghalangi kita untuk mendapatkan satu kenikmatan maka syaratnya nah bagi seorang yang dia menempuh untuk mendapatkan surga adalah mengangkat hijab tersebut wa amal mu'tasam adapun yang dikatakan al mu'tasam orang yang di apa yang dijaga fasihun yadulu ala tariki alla tah tifot <clears throat> eh tatafatah tifahu dan seorang syekh menunjukkan atas jalannya supaya tidak disambar oleh syaitan visible di dalam jalan-jalannya ini seorang yang mungkin dia lagi ahli ibadah yang dia betul-betul semangat untuk mencari negeri akhiratnya untuk masuk surga sehingga dia beramal beramal terus. Nah ini butuh adanya suatu bimbingan seorang syekh, seorang alim, seorang penasehat. Karena sebagian mereka terutama dari kalangan orang-orang sufi ya, orang-orang yang dia nam tergelincir dalam masalah amalan, orang-orang yakni nasi uduk atau yang lainnya sejenisnya mereka sangat, sangat apa semangat untuk beramal tapi mereka ternyata nggak ada yang membimbing jadi kalangan para ulama cuma modal semangat sehingga apa yang terjadi yang terjadi adalah terseret dalam suatu jalan setan. ini terseret oleh jalan-jalan setan yang penuh dengan kebinahan yang penuh dengan kesyirikan ini adanya apa seorang penasehat ya ketika mungkin dia semangat kadang sampai mendolimi orang lain sampai ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang lain nah ini ini adanya perlunya suatu teguran bahkan dari kalangan para sahabat pun ada sangat semangatnya ibadah enam sehingga siang puasa malam puasa meninggalkan istrinya kemudian sama beliau Nam tegur, Ditegur. Saya berpuasa, saya pun batal. Saya sholat malam, saya pun tidur. Ini. Ini ada di tengah-tengah beliau seorang sahabat yang sangat semangat ibadahnya sampai sebagian istrinya terdolimi. Wa alaihi minal wadaif dan atasnya Nam minal wadaif ini ada sifat yang amalnya istimror. Ini al-wadif, wadawif. Ini amalan-amalan yang sifatnya istimror. Ini mukhalafatu al-hawa. Nisihi hawanya, hawa nafsu. Jadi jangan beramal ya apa sangat semangat sangat semangat kemudian ditinggalkan. Yang lebih penting yang lebih apa untuk diperhatikan adalah sedikit dalam satu amalan tapi dia adalah istimror. Ini yang sangat dicintai oleh Allah taala yang sifatnya istimror daripada enam apa salat ya sangat semangat semalam suntuk kemudian hari berikutnya hari berikutnya ditinggalkan. nggak salat lagi. Ahsan istiqomah dalam salatnya walaupun mungkin sedikit ya tiga rakaat atau lima rakaat ditekuni. Untuk apa? untuk mengekang, melawan hawa nafsu. Wa kasratul dzikir. Banyak dzikir. Wal iktisad fil arad dan sederhana di dalam masalah wirid-wiridan. Ini. Jadi enggak usah apa berlebihan sebagaimana orang-orang sufiah ya, dikir sampai ditentukan dikir sekian ribu, empat ribu, mengingat sehnya. Nah ini ini hulu ya, tidak iktisad. Kita alusuna hendaklah ketika berzikir iktisad. Sederhana di dalam berita berita yang telah datang apa yang beliau sampaikan kepada kita. Enggak mengada-ngada, tidak menciptakan-menciptakan dikit dikir sendiri. Wa muntahariyadu hayyajida kolbahum Allah abadan. Dan puncak dari sebuah latihan adanya satu olahraga mendidik suatu jiwa, mendidik suatu hati ini yang kita punya, hatinya dididik, jiwanya dididik dengan banyak amal soleh. Enam, ini adalah puncaknya adalah mendapatkan hatinya yaitu kebersamaan Allah Taala selama lamanya. Nah, ini ini puncak suatu adanya yakni hati kita didik dengan amal soleh jiwa kita. Kemudian akan muncul didapatkan dalam hatinya kebersamaan Allah sehingga ketika dia merasakan muraqabah dengan Allah taala betul-betul ya terasa ini akan sedikit untuk berbuat suatu kemaksiatan wala yumkin dzalika illa bi ayyahluwa an dan tidak mungkin yang demikian tersebut kecuali dengan cara berhulwah nah dengan cara menyendiri dari yang lainnya terutama ketika zaman-zaman fitnah. Ketika lingkungannya nggak mungkin untuk kita nimbrung, untuk apa kita bergaul dengan mereka, maka afdolnya untuk berkhulwah menyendiri. Nah, tapi tak kalah di situ lingkungan-lingkungan yang baik, nah tentunya tidak demikian. Walayahlu illa bitulil mujahadah. Dan tidak akan bisa bertulah, Nam, berkhulwah kecuali dengan mujahadah yang cukup panjang untuk ia lakukan. Wahada min haju al-muridi wa tarbiyatihi fit tadrij. Dan inilah enam metode manhaj ya, latihan melatih diri jiwa hati yang menginginkan kehidupan negeri akhirat wa tarbiyatihi dan tarbiyah kepadanya fit tadrij dalam yaitu tadrijnya, tingkat-tingkatannya. Fa amma tafsil riyadhah adapun rincian yakni latihan-latihan tersebut bagaimana untuk mendidik seorang yang sabar bagaimana untuk mendidik seorang yang dia dermawan fikuli sifatin dalam semua sifat nam fasayati insyaallah taala demikian Tayyib Allah alam bisawab dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab yakni kasfu syahwatain ila huna tafadalu hafizakumullah